tahu. Wallahu a'lam Ini dulu kita ke yang berikutnya. Nah, ada yang bawa kaulus tadi? <clears throat> Ada masih lama kan? Baru kita, kita baru sampai pada mukaddimah yang merupakan sari akidah ahli sunnah wal jamaah dan kasan yang diambil dari Al-Quran dan sunnah. Prinsip dasar ahli sunnah mereka mengimani apa yang ditetapkan di dalam rukun iman yang enam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril antuk mina al-iman antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Nah. Penjelasan-penjelasannya itu di dalam kitab yang lain nanti. Nah. Fayashhaduna anna Allah huwa rabbul ilahi ma'bud. Mereka bersaksi, mempersaksikan bahwa Allah adalah Rabb al-ilah al-ma'bud. Ini makna tiga ini arwah al-ilah al-ma'bud itulah yang ada pada yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah. Al yang lafaz lafzul jalalah itu mengandung makna juga zul uluhiyah wal ubudiyah yang memiliki hak sebagai zat yang maha sempurna memiliki sifat uluhiyah dan memiliki hak untuk diibadahi oleh hamba-hambanya. <clears throat> Fayaquluna Allah wal khaliq. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ahlu sunnah mengakui dan mempersaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-khaliq. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam firmannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini makna rububiyah diantaranya. Atau di ayat yang lain Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Wal ahnam wallahu alladhi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus dan ayat berikutnya al khaliqul bari'ul musawwir. Itulah Allah yang menciptakan dan mewujudkan makhluknya dan memberi rupa memberi bentuk Ar-Razzaq Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin wa huwa khairur raziqin Dia Ar-Razzaq menunjukkan mubalaghah selalu memberikan memberikan rezeki kepada mereka yang membutuhkannya yang dikehendaki oleh Allah kadarnya dan orang-orangnya Maka gantungkanlah harapan dan rezeki itu kepada kepada Allah. <clears throat> Baik. Kita masuk pada bab yang fatrah yang berikutnya qala rahimallah wa annahu al ma'luhul ma'budul al-muwahhad al-maqsudu annahu yani Allah itu adalah al-ma'luh yang disembah yang dijadikan tempat bergantung tempat bersandar tempat berharap al-ma'bud yang disembah yang diibadahi al-muwahhadu yang ditauhidkan al-maqsud yang dituju dengan semua niat dan keinginan wa annahu al-awwal ini disebutkan oleh Allah nama nama Allah dalam Al-Qur'an Al-awwal huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin. Empat nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah tidak di, bisa dibatasi, tidak bisa diliputi oleh ruang dan waktu. Empat nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dibatasi dan diliputi oleh ruang dan waktu. Yang pertama, waktu. Wa annahu al-awwal. Allah tidak bisa diliputi oleh waktu. Tidak tidak ada yang bisa membatasi kapan Allah itu ada. Kapan Allah itu ah, ada. Allah menyatakan huwal awal. Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW al-awal alladhi laisa qablahu syai'. Al-awal artinya yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Tidak ada sesuatu pun sebelum sebelum Allah. Jadi belum ada makhluk. Nah, Allah adalah yang Maha Al-Awwal. Kemudian Allah menyatakan pula namanya adalah Al-Akhir. <clears throat> wal awwal wal akhir. Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW makna al-akhir. Alladhi laisa ba'dahu syai' Tidak ada lagi sesudahnya sesuatu pun. Paling ah, paling akhir. Tidak ada lagi yang terakhir. Nah, tidak ada lagi yang sesudah sesudah Allah. Al-zahir yang unggul, yang tampak, yang tinggi. di laisa fawqahu syai'un. Yang, yang artinya zahir yang tidak ada sesuatu pun di atas di atas Allah. Bah, zahir yang tampak, yang tinggi. Tidak ada lagi sesuatu pun di atas di atas Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Nah, sehingga ketika Allah menyatakan Allah di langit, itu bukan langit mengatapi Allah, karena Allah sudah paling tinggi, paling tinggi. Nah, Allah itu bah, bahir, tidak ada lagi yang di atas Allah. Sehingga menunjukkan apa ini dua yang ini ad bahir ini. Allah tidak dibatasi, tidak bisa dilingkupi oleh tem tempat ru ruang. Nah. Al-batin alladzi laisa dunahu syai'. Nah, yang tersembunyi atau bisa dikatakan yang maha dekat yang tidak ada pembatas pemisah antara dia dengan sesuatu pun ya antara Allah dan kita tidak ada lagi batas yang membuat hati yang menghalangi antara Allah dan kita gitu antara Allah dan sesuatu tidak ada bah, batasnya sangat dekat nah, kalau para malaikat Allah katakan nahnu akrabu ilaihi min hablil warid Allah katakan para malaikat itu lebih dekat kepada kita dari urat leher nadi kita. Terasa detaknya. Allah lebih dekat lagi. Allah lebih lebih dekat lagi. Kesadaran ini kita meyakini yang seperti ini membuat kita mestinya apa? malu dan selalu menjaga menjaga diri, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga tangannya, menjaga lisannya, menjaga hati dan pikirannya. Nah, ini ketika dia menyadari empat nama ininya. Maka ini sering untuk di, apa namanya mem, mem, mengendapkannya dalam hati kita, seringlah baca doa ini mau tidur yang diajarkan oleh Rasulullah diantaranya ini. Ya Allahumma antal awal, falaysa fablaka syai'. وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض عن الدين واغني عن الفقر tidur nikmat kan sering kita ulangi semakin nah, yakin sehingga pembuat kita pun berarti terjaga <clears throat> nah ini sifat diantara sifat-sifat Allah Subhanallah. Ada mungkin ada rahasia juga yang disebutkan yang ingin diungkapkan oleh beliau dengan menyebutkan empat nama ini lebih dahulu. Bahwa Allah tidak bisa diliputi dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga ketika Allah menyebutkan ya Allah nah Rasulullah mengatakan Allah dia membenarkan pernyataan seorang budak bahwa Allah dia di langit itu bukan berarti Allah dikepung dilingkupi oleh langit. Kenapa? Allah az-zahir. Allah zahir. Tidak ada lagi sesuatu di atas Allah. Kalau dia naam, kalau kita ini kita dikatakan misalnya di atas atau di nah, dalam masjid misalnya, kita dikepung oleh ada atap, dinding, ya, lantai. Allah tidak demikian. Ya, Allah menyatakan dirinya apa Rasulullah nah, mengakui membenarkan pernyataan seorang budak yang mengatakan ketika Rasulullah bertanya, "Aina Allahu fis dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, yang artinya di sini adalah Allah berada di di atas. Laisa fawqahu Tidak ada sesuatu pun di atas di atas Allah. Dan itu adalah amrun fitri. Fitrah manusia bahwa Allah mengakui Allah itu di atas. Nah, Nah, kemudian beliau masuk wa annahul aliyul a'la bi kulli ma'nan wa tibar. Bahwa Allah adalah zat yang ali yang tinggi lagi maha tinggi. Bi kulli ma'nan wa tibar dengan semua pengertian dan ungkapan apapun yang kita bayangkan tentang Allah aliyul a'la ya seperti itulah tinggi maha tinggi maha yang paling atas tidak ada lagi yang di atas Allah kembalikan kepada makna zahir ya. Alil ada. Tidak ada lagi yang lebih tinggi, tidak ada lagi di atas Allah, di atas Allah. Al Ali Al A'la wa huwa Al Aliyul Azim. Sabbih isma rabbikal a'la. Al A'la tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah. Nah, Bikuli ma'nan wa atibarat. Dengan semua pengertian dan dengan semua gambaran ungkapan. Allah zat. Zatnya maha tinggi. Zatnya maha, maha tinggi. Di atas seluruh makhluknya. Laisa fauqahu syait. Kemudian ulul qadar. Maha tinggi apa nilai kedudukannya. Derajatnya, kemuliaannya. Nah, maha tinggi kemuliaan, kemuliaannya. Wa ulul qahr, maha tinggi kekuatannya, maksa mengalahkan seluruh makhluknya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Nah, ya, maha suci dari semua kekurangan dan kerendahan dan perbuatan-perbuatan yang yang menunjukkan aib kekurangan. Ini ulul qadar. Ulul zat, maha tinggi ya, di atas seluruh makhluknya. Di atas seluruh makhluknya. Tidak ada lagi yang di atasnya sesuatu sesuatu pun. Ini maknanya al-aliyul a'la. Ini yang di, ada di dalam fitrah manusia. Ini yang ada di dalam fitrah manusia. Nah, dan itu termasuk yang dirusak oleh syaitan sehingga manusia itu keluar dari fitrahnya tidak lagi mengakui bahwa Allah di atas mereka Allah di mana-mana ya, ya keyakinan mereka itu sudah keluar dari fitrah. Ya. Ibnu Jua ini ketika dia menyatakan Allah itu ya nah tidak mengisbatkan bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya, datang seorang Al-Hamadani, Al-Yamani. Nah, ya imam, bagaimana kami akan menolak fitnya ini apa yang muncul dalam benak kami, dalam hati kami? Ketika dalam kesulitan kami misalnya berdoa, hati kami menghadap, pandangan kami menghadap ke langit mengangkat tangan ke, ke langit. Kemana kita? Ketika kita mengangkat tangan ini, pikiran kita. Gak ke kiri, gak ke kanan kan? Ke atas. Ya Allah. Bahkan pandangan mata kita. Nah, itu fitrah. Nah, fitrah man, manusia. Dalam kesulitan, dalam kegalauan, tergerak hatinya melihat ke langit. Ya Allah. Fitrah. Dan ini tidak akan mungkin di, diingkari. Apalagi kalau misalnya di, diajak misalnya nah mereka menolak. Anda baca sujud dalam sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Kemana pikiran Anda? Kemana Anda pikirkan Subhana rabbiyal a'la itu? Sesuatu yang tinggi, itu fitrah. Jangan mendustai, ya. Nah. <clears throat> Tapi ilmu kalam, filsafat itu yang bikin rusak. Ya, Baik. Mau adzan fadhal yang mau adzan. Mangga mula, jangan adzan dulu. Dan mau adzan dulu. Satu, dua. <laughs> eh, adzan dulu. <clears throat> Nah, Qala Syekh rahimahullah. Nah, kita lanjutkan. Wa annahu 'alal 'arsy istawa. Ahli sunnah meyakini bahwa Allah di atas arsy beristiwa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha atau yang lainnya. Summa istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yaitu istiwa yaliqu bi 'azamatihi wa jalalihi istiwa yang sesuai yang layak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah ya, sebagaimana zat Allah maha mulia maha tinggi maha besar maha agung maha sempurna maha suci seperti itulah istiwanya yang sebagaimana zat Allah laisa kamitslihi syai seperti itu pula istiwa istiwanya Nah, wa ma'uluhil mutlak wa fauqiyatihi seiring dengan kemahatinggiannya yang mutlak, yang sempurna dan fauqiyatihi, dia di atas segala sesuatu. Walaupun Allah itu maha tinggi, maha sempurna dalam ketinggian yang mutlak, tidak ada sesuatu pun di atas Allah Fa ilmuhu muhitun bidawahir wal bawatin. Ahlu sunnah mengakui bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu yang lahir maupun yang batin. Ahlu sunnah meyakini bahwa ilmu Allah itu meliputi perkara-perkara yang zahir, yang terlihat dan perkara-perkara yang batin. Allah maha tinggi memang. Allah jauh terpisah dari makhluknya di atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang lagi lebih tinggi dari Allah. Tidak ada lagi di atas Allah. Tapi dia mengetahui apa yang menjadi perbuatan dan ucapan ucapan kita, tindak tanduk kita dalam keadaan yang tampak, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Lintasan-lintasan hati kita ini apa yang dibisikkan oleh jiwa kita, niat, keinginan, rencana itu diketahui oleh Allah. Dan Allah menyatakan ahsahullahu wa nasu. Allah sudah catat hatta niat kita, niat yang baik tidak akan dizalimi oleh Allah. Dicatat sebagaimana niat itu muncul. Dicatat oleh para malaikat. Para malaikat ada yang tidak tahu, ya Allah, bagaimana ingin mencatat niat ini? Baik niat itu Allah katakan catat sebagaimana adanya. Dan nanti Allah yang akan membalas. Itu perkara-perkara yang batin yang tersembunyi yang tidak ada orang lain, tidak ada makhluk yang tahu, bahkan malaikat pun tidak mengerti. Tapi Allah meliputinya, Allah mengetahui mengetahuinya. Nah, yang seperti ini itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu menambah kita yakin semakin yakin bahwa tidak ada lagi tempat bergantung untuk kita beribadah, menyerahkan doa, meminta. Nah, karena apa yang baru terlintas yang jadi keinginan kita, Allah sudah tahu, sudah tahu. Qala wal alamil ulawi was-sufali. Dan Allah meliputi pula ilmunya itu meliputi alam-alam yang di atas dan alam-alam yang di bawah. Wa huwa ma'al ibadi bi ilmi. Dan dia berserta bersama hamba-hambanya dengan ilmunya. Yani ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu yang di nah, pada hambanya. Apapun keadaan hambanya, itu diketahui oleh Allah. Tidak luput dari ilmu ilmu Allah. Nah, udah pernah ceritakan. Ya, dalam satu padepokan yang di Satnam di antara para santri yang dicintai oleh seorang gurunya. Nah, kenapa anak ini lebih dicintai dari yang lain-lainnya padahal dia mungkin biasa saja. Nah, suatu ketika gurunya menyerahkan hadiah kepada mereka, nah silahkan kalian simpan di tempat yang tidak ada satupun mengetahuinya. Simpan hadiah itu di tempat yang tidak ada satupun mengetahuinya berlomba mereka pergi berpencara. Murid yang dicintai oleh gurunya tetap berada di tempat di majelis. Ternyata dia kemudian menangis. Nah, setelah semuanya berkumpul ditanya, kamu di mana? Ya pokoknya di tempat yang tidak ada yang tahu. Yang kamu di mana? Kamu sembunyi, kamu simpan hadiah tadi. Kamu di mana? Ya bulan. kenapa kamu hadiahmu kok masih ada di tangan? Nah, kenapa tidak kau simpan? Tidak sembunyikan di tempat yang tidak ada satupun yang tahu? Wahai tuan guru, di mana tempat yang tidak diketahui oleh Allah? Di mana tempat yang tidak tidak diketahui oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak didengar oleh Allah? Ada? Tidak ada. Gimana dia mau menyembunyikan, menyimpan hadiah ini? Kalau ternyata Allah kah? tahu. Baru mereka sadar, oh ternyata seperti ini. Mengapa dia dicintai oleh Allah? Nah, ini masuk di kalangan. Nah, ya. Nah, <clears throat> mana lupa merujukannya. Nah. Qala wa huwa ma'al ibadi bi ilmihi ya'lamu jami'a ahwalihim. Dia mengetahui semua keadaan mereka. Dalam keadaan lapang, apakah dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, ya, gembira, dalam keadaan susah, itu diketahui oleh oleh Allah dalam keadaan dia sendirian ataupun bersama orang banyak. Nah, itu diketahui oleh oleh Allah. Maka jaga, ya, walaupun kita di kamar mandi, berupaya untuk, nah kita ingat bahwa Allah mengetahui perbuatan, mengetahui perbuatan kita, keadaan kita, sehingga apa? Nah, kita pun juga menjaga adab ketika kita sendiri sendirian. Wahwal qaribul mujib. Dia maha dekat lagi maha mengabulkan. Sehingga tidak perlu teriak-teriak berdoa kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Sangat dekat dan sangat nah, mengabulkan. Maha mengabulkan. Semua nah, permintaan. Farid mujib. Allah maha dekat lagi maha mengabulkan. Maka jangan khawatir. ya. tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah. Kalaupun tidak langsung diberikan oleh Allah, kita dijauhkan dari lawan yang kita minta kalau itu urusan dunia atau disimpan oleh Allah untuk kita di akhirat. Kalau belum juga itu mungkin untuk menambah amalan kita, menambah kebaikan-kebaikan kita. Di samping pertama kita semakin giat beribadah, makin semangat, tidak luntur untuk tetap berdoa. Nah, yang kedua menambah ini pahala kesabaran. Sabarnya kita menunggu. Nah, pengabulan dari dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga apa? Sabaran kita untuk menampakkan kepada Allah bahwa kita fakir, butuh kepada kepada Allah. Kalau itu misalnya apa yang kita minta dalam urusan dunia itu belum kita kita dapatkan. Tinggal kita memperbaiki diri. Tinggal, tinggal kita mengoreksi diri di mana nah kekurangannya sehingga doa itu tidak terkabul. Tidak kita lihat kita ingin doa tentang untuk anak-anak kita, kebaikan untuk mereka, untuk keluarga kita, yang pasangannya misalnya istri ingin suaminya jadi yang baik dan seterusnya, yang suami juga ingin istrinya demikian. Nah, lihat kembali keadaan keadaan diri kita. Mungkin ada sebab ada yang kurang sehingga itu semua tidak hmm, belum terlihat. Nah, tinggal kita memperbaiki kekurangan kekurangan tersebut. Qala wa annahu ghani bidatih an jami'i makhlukatihi. Allah itu maha kaya dengan zatnya. Artinya zat Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Untuk bisa mengatur alam semesta ini Allah tidak butuh bantuan. Untuk bisa hidup selamanya Allah tidak butuh bantuan makhluknya. Suplai dari makhluknya. Nah, zat Allah tidak mengharapkan tidak membutuhkan bantuan ataupun tidak bergantung kepada makhluknya. Walkul bahkan semuanya seluruh makhluknya ilaihi muftaqirun justru membutuhkan Allah. Justru bergantung kepada Allah fi ijadihim pertama. Nah, ini dalam hal apa untuk mewujudkan mereka. Kita butuh kepada Allah untuk tetap eksis. Zat kita, diri kita kepribadian kita, bahkan iman kita juga nah, keturunan kita meneruskan nah, nasab kita. Wa ijadi ma yahtajuna ilaihi fi jami' awqat dan mewujudkan apa yang mereka butuhkan setiap waktu. Kita butuh udara, kita butuh tenaga, kita butuh air. Kita bergantung kepada Allah supaya ah, pagi yang yang paling utama, paling penting kita butuh kepada Allah untuk tetap menjaga iman dan nah, ketakwaan kita, keikhlasan kita. Qala Dan tidak ada satupun yang mereka itu bisa lepas tidak butuh kepada Allah walaupun sekejap mata. Tidak ada satupun yang mereka itu bisa lepas ya, tidak membutuhkan Allah walaupun sekejap sekejap mata. Nah, wa huwa raufur rahim dan dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allazi ma bil ibadi min ni'matin diniyatin wala dunyawiyah wala daf'i ni'matin illa min Allah. Tidak ada satu nam yang yakni zat yang apapun yang dira, yang ada pada manusia pada hambanya baik itu berupa kenikmatan diniyah kenikmatan agama dia mendapatkan ilmu mendapatkan hidayah kemudahan untuk beramal, kesadaran untuk mengaku menyatakan, menyatakan apa namanya mengakui salah, bertobat kepada Allah. Itu nikmat-nikmat diniyah yang Allah berikan pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wala duniawiyah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, waktu luang, harta, nah, wala dafa nikmah dan juga tidak ada satupun yang artinya terhindarnya seorang hamba terjauh dari nikmah petaka illa minallah melainkan semua itu datang dari dari Allah. Nikmat kita luput dari bahaya, nikmat terhindar dari malapetaka, bencana, kehilangan harta, kehilangan anggota badan, kehilangan anggota keluarga ataupun kehilangan ingatan, kehilangan kesadaran, kehilangan kesempatan. Itu semua nikmat dari dari Allah. Maka syukuri lebih-lebih nikmat yang satu ini nikmat iman, nikmat taufik dari Allah ini nikmat yang tiada tara. Nikmat kita menjadi pilih dipilih oleh Allah untuk berjalan di atas al-haq. Ini nikmat yang tiada banding bandingnya. Nikmat bersihnya hati kita itu nikmat yang tiada tara. Ya. La adiluhu syai' tidak ada yang bisa mengimbanginya satu pun. Nikmat bersihnya salamatus sadr, salamatul qulub. Bersihnya dada, lapangnya hati, ya, bersihnya hati. Itu tidak ada yang mengimbang, mengimbanginya. Itu nikmat dari Allah. Maka dijaga minta kepada Allah supaya dijaga. Ya, jangan dibolak-balikan, jangan diberikan dihadapkan oleh Allah, dilepaskan ke diri kita. Fahuwal jalib linni'am. Jadi Allah lah yang mendatangkan semua kenikmatan wadda ad linni'am <clears throat> dan menjauhkan semua petaka. Wa min rahmatihi, di antara rahmat Allah an yanzila, annahu yanzil kulla lailatin ila sama'id dunia. Di antara bentuk rahmat Allah, Allah turun setiap malam ke langit dunia. Ketika sepertiga akhir, akhir malam. Yasta'rid menawarkan, menanyakan, menawarkan kepada hamba-hambanya yang ibad. Apa yang kalian butuhkan? Hina yabqa thuluthul lail akhir, ketika tersisa dua sepertiga akhir malam. Fayaful. Fayaqul Allah mengatakan, "La as'alu an ibadi ghairi." Tidak akan ditanya aku, aku tidak akan bertanya tentang hamba-hambaku selain aku. Nah, Allah sendiri yang bertanya. Allah yang bertanya ketika Rasulullah menyebutkan Allah sendiri yang mengatakan, "Man dzalladzi yad'uni fa'astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku? Pasti aku kabulkan. Man dzalladzi yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Bukan malaikat yang turun. Bukan rahmat Allah, karena rahmat Allah setiap saat tuh turun. Tapi Allah sendiri yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sadiqul masduq. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunia. Kemudian Allah menawarkan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku ampunkan. Mandalladhi dalladhi yastaghfiruni Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampunkan. Itu bentuk rahmat rahmat Allah. Alangkah ah, sedihnya kita luput sepertiga akhir malam ini. Ya, lolos. Padahal kita betapa banyaknya hajat yang ingin kita ungkap, yang kita minta, yang kita butuhkan dalam hidup. Betapa banyak keperluan kita untuk kepentingan dunia, apalagi untuk untuk akhirat, untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat kita. Tapi kita leh lewat. Qala hatta yatla'a hatta yatla'a al-fajr. Hatta yatla'a al-fajr. Sampai fajar terbit. Allah nah, menawarkan ini. Fahuwa yanzil kama yasha. Allah turun sebagaimana yang dia kehendaki. Nah, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya yang zatnya maha sempurna tidak serupa dengan apapun. Maka sifat-sifatnya juga demikian, perbuatan-perbuatannya juga demikian. Wa yaf'alu kama yurid dan dia melakukan sebagaimana yang dia inginkan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengannya, wa huwa samiul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Qala wa ya'taqiduna annahu al-hakim. Ahlu sunnah meyakini bahwa Allah maha hakim, maha memiliki hikmah, bijaksana. Allah di lahul hikmatut tammah. Yang memiliki hikmah yang maha sempurna fi syar'ihi ketika menetapkan syariat, perintah dan larangan. Wa qadarihi ketika dia menetapkan takdir yang tidak bisa dilawan oleh makhluknya. Fama khalaqa syai'an abata. Dia tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Wala syara'a syara'a illa sahilin wa hikam dan tidak menetapkan syariat melainkan untuk kemaslahatan dan hikmah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa annahu tawwab al-afu wal ghafur. Dia Maha menerima taubat, Maha memberi taubat. At-tawwab banyak menerima taubat dan atau memberi taubat. Kalau taubat, nah, taubat kita itu diapit oleh taubat Allah Subhanahu wa taala di awal dan di akhir dia maha menerima taubat. Nah, tapi taubat yang betul-betul taubat, bukan sekedar ucapan. Orang itu taubat, dia akan memperbaiki dirinya, mengakui kesalahannya, meninggalkannya, menghentikannya, dan tekad untuk tidak akan mengulanginya. Ya, dia tinggalkan karena memang jijik. Ya, karena dia benci tahu itu salah, itu jelek. Nah, Allah akan menerima dan Allah sangat gembira dengan seorang hamba yang datang taubat kepada kepada Allah. Jauh lebih gembira daripada orang yang kehilangan kendaraannya dengan bekal di jalanan yang di situ sangat dibutuhkan. Hidup mati di ya, dengan bekal tersebut istilahnya. Nah, ketika ditemukan kembali perbekalan tersebut, dia sampai mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking gembiranya. Itu kadar kegembiraan yang mungkin bisa terungkap di dunia ini. Allah jauh lebih gembira dari orang tersebut. Laisa kamitslihi syai', kegembiraan yang tidak sama dengan makhluknya. Allah Maha menerima taubat. Allah maha memaafkan. Allah maha ghafur, maha menutupi, maha mengam, mengampuni. Hatta dalam terkait dengan yang urusan mungkin sesama. Ya, tapi kalau dia betul-betul taubat kepada Allah, mudah. Ya, Allah mengampuni dia. Ingat kisah 100 Nah, kita sendiri orang yang membunuh 100 100 jiwa. Hak manusia dia langgar, dia rampas nyawa mereka. Tapi dia betul-betul bertobat kepada Allah, menyesal ya, dia berhenti dan dia ingin memperbaiki diri, bertekad untuk tidak mengulangi, datang dia kepada seorang alim. Hal min taubat. apakah ada taubat untukku? Man mana akan min taubat? Siapa yang menghalangi kamu untuk bertobat? Tapi kamu harus tinggalkan tempatmu, kampungmu. Ya, karena kampungmu itu rusak. Pergi ke kampung yang lain. Di sana mereka beribadah kepada Allah. Nah, ikut beribadah dengan mereka. Belum dia melakukan satu kebaikan pun, kecuali memang ingin memperbaiki diri, ya bertobat kepada Allah. Di tengah jalan meninggal dunia. Tapi didekatkan oleh Allah bumi yang dia tuju, tempat yang baik itu, nah kata orang lama sejengkal, dalam itu disebutkan sejengkal. Akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat. Mudah, ya mudah bagi bagi Allah. yang baru taubatan min ibadihi. Allah menerima taubat dari hambanya taubat. Ya, dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya yang sudah kita sebutkan dalam hadis jenal, Ya, dalam jam apa Fathul Jalal wal Ikram. Bagaimana beliau rahimahullah menerangkan tentang beberapa syarat taubat yang itu menjadi rukun taubat. Kalau tidak ada dalam hatinya tekad niat karena Allah meninggalkan kejelekan itu karena jijik ya, karena benci bahwa itu memang dosa, mengakui itu salah karena Allah. Ya. Kemudian apa yang tidak pula karena dia apa namanya melepaskan diri menghentikannya saat itu juga masih nantilah nantilah ya, tidak akan ber, berarti bukan ber, bukan bertaubat lengkapi syarat-syarat taubat tersebut qala wa yafu dan Allah mudah memaafkan kesalahan wa yaghfiru dzunub al-'azimah Allah mengampuni dosa-dosa yang besar ini bagi orang yang bertaubat wal mustafirin dan orang meminta ampun wal munibin dan orang yang senantiasa kembali taat kepada Allah. Berbahagia orang yang bertobat. Ya, Allah menyebutkan meletakkan kecintaannya kepada mereka. Tapi, nah betul-betul dia hendaknya betul-betul bertobat dengan semua pengertian yang dia dapatkan dari para ulama. Berat mungkin. Ya, orang yang betul-betul bertobat itu betul-betul seperti yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik. Ini orang yang bertobat. Dia betul-betul merasakan enam doa dhaqat alaihimul ardu bima rahbat wa alaihim anfusuhum. Itu dia taubat. Tahu dia ini salah. Dia betul-betul sudah nggak punya harapan lagi untuk lepas kecuali datang kepada kepada Allah. Betul-betul dia tidak pikirkan lagi bahwa dia akan kemana akan lari. enggak Ya, dia tutup dia hanya datang kepada kepada Allah, mengadu kepada Allah. Betapa kok bodohnya dia melakukan yang seperti ini. Ya, di hadapan Allah. Nah. Dan itu yang di dicintai oleh Allah. Dan lebih afdal lagi adalah taubat orang-orang yang masih dalam keadaan kuat, mampu untuk melakukan dosa, tapi dia tinggalkan itu sangat dicintai oleh oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. ya. insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Nah, besok ya. Ya. Subhanallah.